Qala Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi nomor hadis 2812 disebutkan babnya kalau bab itu dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau bikin bab babu tahrishi syaitan. Bab tindakan tahrish yang dilakukan oleh syaitan. Wa ba'thuhu sarayahu li fitnatin nas dan setan mengutus pasukan-pasukannya untuk menfitnah umat manusia. Wa anna ma'a kulli insanin qarina. Dan bahwasanya bersama masing-masing orang ada jin qarinnya. Dari bab ini barakallahu menunjukkan kepada kita bahwasanya tahrish itu merupakan salah satu makar setan. Ada yang terkait dengan individu-individu manusia, yaitu dengan jin karin, atau yang terkait dengan suami istri. Anda akan dibawakan riwayat insya Allah. Ini merupakan tahrish yang paling dicintai, disukai oleh syaitan. Dan yang ketiga adalah tahrish bainan nas. Tahrish di antara umat manusia secara umum. Kita baca hadis yang kita inginkan. Beliau mengatakan kepada Imam Muslim rahimahullah hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah beliau saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim Ishaq bin Ibrahim dikenal dengan Ishaq bin Rahuya, Rahawai al hambali Qala Ishaq akhbarana wa qala Uthman haddathana Jarir Ini Abdul Hamid Anil A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'mash An Abi Sufyan Abu Sufyan dikatakan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya setelah meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan wa Abu Sufyan ismuhu Talha bin Nafi' Abu Sufyan namanya adalah Talha bin Nafi' An Jabirin qal dari Jabir wa Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda Inna syaitana. Sesungguhnya syaitan. Qad ayisa. Sungguh dia telah berputus asa. Ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Untuk diibadai oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Tetapi dia tidak putus asa untuk tahrish di antara mereka. وقال مسلم رحمه الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب أبو كريب namanya محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير kelahuman adalah amash bihadal isnad. Dua-duanya dari al-Amash dengan isnad ini. Yang pertama Jarir, yang kedua Abu Muawiyah. Dengan sumber hadis ini dari al-Amash. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dalam sunannya. Hadis nomor 1937. Beliau mengatakan haddatsana Hannad وابن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش في هذا الإسناد dengan itat yang sama namun dengan lafat yang lebih ringkas dengan lafat inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun walakin fi tahrishi bainahum Sesungguhnya syaitan sungguh telah berputus asa diibadai oleh orang-orang yang sholat. Tetapi dia tidak putus asa untuk melakukan tahrish di antara mereka semua. Lafad at tirmidhi tidak ada kata-kata di jaziratil Arab. Ini hadis dalam kutubus sitah hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam, Imam Tirmidzi rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Kalimat syaitan, inna syaitana sesungguhnya syaitan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah jinsus syaitan. Jenis syaitan yakni semua setan meliputi syaitan bangsa jin dan syaitan bangsa manusia. Namun dari dua ihtimal ini, dari dua kemungkinan ini, kemungkinan yang paling nampak, yang paling raji adalah kemungkinan yang kedua yang belum disebutkan, yaitu iblis raisi syaitan. Ihtimal yang kedua ialah yang dimaksud dengan syaitan adalah iblis. Pemimpin para syaitan. Nenek moyang para syaitan. Demikian disebutkan oleh Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidhi. Beliau mengatakan, Yahtamil jinsa wal azhar المراد به إبليس iblis raisuhum. Kata-kata syaitan atau ihtimal jenis, yakni meliputi semua jenis syaitan. Tapi yang paling nampak, yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah iblis, pemimpin para syaitan tadi. Nah, itu yang paling nampak di sini barakallahu fikum. Sehingga yang berputus asa dalam hadis ini adalah syaitan, yakni iblis lanahullah. Syaitan itu sebuah bangsa dari kalangan jin. Dikatakan syaitan itu sifat yang menggambarkan tentang jin-jin yang jahat. Karena jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana manusia ada muslim, ada yang kafir. Kalau manusia itu Bani Adam. Sementara jin itu Bani Iblis. Dia adalah anak keduanya Iblis. Demikian datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga dari Zuhri rahimahullah juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ya rahimahullah dalam masalah ini. Nah, asyaitan di sini mengandung makna lebih khusus yaitu iblis la'anahullah. Dikatakan dalam hadis ini qad ayisa ayya'budahul musallun. Dia sungguh telah ayisa, ayya isa wa qanata. Putus asa dia untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab. Ada yang mengatakan al-musallun ialah al-mu'minun atau mu'minin. Sehingga maknanya dia berputus asa kaum mukminin menyembah dia. Menyembah dia. Maknanya sangat jelas. Dahulu, syaitan atau iblis ini disembah oleh kaum musyrikin. Mereka betul-betul menyembah syaitan. Dan yang dimaukan dengan ibadat syaitan ialah ibadatul asnam penyembahan kepada patung-patung. Ini secara khusus. Juga masuk padanya penyembahan atau semua bentuk kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Al-Qari rahimahullah menjelaskan wa fihi anna da'wat syaitan 'ammah ila anwa'il kufur غير مختص بعبادة الأصنام Pada hadis ini ada faedah yang menunjukkan bahwasanya dakwah syaitan, seruan seruan syaitan itu umum meliputi semua jenis kekufuran. tidak khusus dengan penyembahan kepada patung-patung berhala. Ini disebutkan dalam Tuhfatul saya sendiri Tirmidhi. Sehingga ibadah kepada setan ada malah khusus yaitu menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy dan jahiliyah pada masa lalu. Yang kedua ragam syirik, ragam kekufuran. Di sini setan berputus asa untuk kaum mukminin kembali beribadah kepada Dia. Beribadah kepada Dia dengan dua mana di atas. Putus asa kaum mukminin menyembah patung, menyembah berhala. Putus asa kaum mukminin melakukan ragam kekufuran dan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Dikarenakan Islam telah menyebar di kalangan jazirah Arab ketika itu. Dakwah tauhid, dakwah sunnah yang diemban Nabi kita Muhammad SAW tersebar ketika itu di jaziratul Arab. Semua patung-patung, semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh beliau ketika ke Mekah. Sehingga setan putus asa terjadinya penyembahan patung dan berhala di Jazirah Arab. Tetapi disebutkan dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, walakin fit harisi bainahum. Tetapi syaitan tidak pernah putus asa untuk melakukan tahrish di antara kaum mukminin orang-orang yang sholat. At-tahrish barakallahu fikum maknanya adalah al-ighra' bainan nasi ba'dihim bi ba'd. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Al-Athir rahimahullah dalam Jami'ul Usul. Juz yang kedua halaman 754. At-tahris ialah membuat kebencian, menanamkan kebencian di antara umat manusia sebagian atau sebagian yang lain. Al-Baghawi rahimahullah dalam bukunya Syarh Sunnah di juz yang ke-13 halaman 104 menyatakan iqa'ul khusumah wal khusunah بينهم yang dimaksud dengan tahrish ialah melemparkan atau memunculkan pertikaian dan sikap kasar di antara kaum muslimin. Itu khusyunah disebutkan oleh Al-Mubarak Furi di dalam Tuhfatul Ahwazi beliau mengatakan ketika menjelaskan walakin fit tahrishi bainahum ay fi ighra'i ba'dihim ala ba'din yakni membuat rasa permusuhan menanamkan rasa permusuhan kebencian sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa tahriri bisyarr bainan nas dan menghasung kejelekan-kejelekan di tengah-tengah umat manusia. Min qatl wa khusumah baik dalam bentuk pembunuhan atau pertikaian. Wal makna kata beliau dan makna hadis ini adalah lakin syaitan غير آيس من إغراء المؤمنين وحملهم على الفتن fitan له هو مطمع في ذلك Maknanya adalah tetapi syaitan tidak pernah berputus asa menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kaum mukminin dan menjurumuskan mereka ke dalam fitnah-fitnah, membawa mereka kepada fitnah-fitnah. Bahkan dia memiliki tomah kemauan yang kuat, misi besar dalam bab ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah, taala di dalam syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan hadal hadis min mu'jizatin nubuwah. Hadis ini termasuk mukjizat kenabian. Tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Artinya apa yang beliau kabarkan terjadi. Beliau mengatakan wa ma'nahu dan maknanya adalah Aisyah ayyabudahu ahlu jaziratil Arab. ia telah berputus asa disembah diibadahi oleh orang-orang di jazirah Arab. Walakinnahu sa'a itahrishi bainahum il khusumati wasyahna'i wal hurubi wal fitani wa nahwiha. Akan tetapi dia berupaya, berusaha untuk tahrish, mengadu domba di antara mereka. Dengan khusumat, pertikaian-pertikaian. Wasahna, kebencian-kebencian, ketengkian-ketengkian. Wal hurub, dengan peperangan-peperangan di antara mereka wal fitan juga dengan fitnah-fitnah wa nahwiha dan yang semisal itu. Dari sini barakallahu fikum semua bentuk tahrish semua bentuk isharatul fitan ya mengobarkan api fitnah semua bentuk adawa, permusuhan, wal kebencian, khusumah, pertikaian. Di belakang itu ada setan yang menghembuskan. Ada setan yang memprovokasi. Ada setan yang mengobarkan apinya. Di situ ada makar setan, ada upaya setan. Maka Bani Adam harus berhati-hati dalam perkara yang satu ini. At-tahrish barakallahu fikum dengan bahasa kita dimanakan dengan adu domba. Dimanakan dengan adu domba. Yang disebutkan dalam hadis ini ini at-tahrish al-am. Tahrish secara umum. Ya, secara umum. mengatur domba, membuat permusuhan, membuat rasa kebencian, menanamkan kedengkian di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Dan ini bahaya sangat mengerikan. Termasuk dalam hadis ini, hadis riwayat uh, Imam Muslim juga dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini nomor hadis sama dengan di atas 2812. Cuman dia ditartib Sahih Muslim dari mulai awal sampai akhir dengan pengulangan-pengulangan hadis. Nomornya 7107. Dan dia pada kitab Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim di kitab ini ini hadis yang akan saya sebutkan nomor 68. Adapun nomor hadis dengan tanpa pengulangan 2813. قتل ما مسلم رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل أنا بالزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بوسنا جابر بن من دينر النبي صلى الله عليه وسلم رصدا يضعف الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة Syaitan yang dibawakan oleh iblis. Dia mengirimkan para pasukannya. Lalu mereka menfitnah umat manusia. Maka yang paling agung kedudukan mereka di sisi syaitan ialah yang paling besar, yang paling agung kismahnya. Inilah kata umum. Semua fitnah yang terjadi di tengah-tengah Bani Adam, di tengah-tengah muslimin khusus, peperangan-peperangan yang ada pada mereka, pertikaian-pertikaian, permusuhan yang ada di tengah-tengah mereka, itu semuanya ada syaitan, ada iblis yang menghembuskannya. Itu makar setan maka hati-hati. Ikhwanamitina'azakumullah. Di antara bentuk tahrish yang umum ialah Barakallahu fikum at-tadhkir بالأخطاء الماضية إحياء للفتنة وإشعارا لها termasuk tahrish secara umum ialah menyebut nyebut mengingat-ingat atau mengingatkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu di kalangan kaum muslimin atau di kalangan dua orang dengan tujuan untuk menghidupkan kembali fitnah itu dan menyalakan api fitnah di antara mereka berdua atau di antara kaum muslimin. Mengungkit-ungkit luka lama, mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah redam. Provokatornya ini melakukan tahrish atau domba dengan cara seperti ini. Dalam sejarah ini dilakukan oleh Syahid bin Qais al-Yahudi. Salah seorang Yahudi di masa lalu. Hmm, dia memprovokasi, mengatur domba dua suku besar, dua kabilah besar di Yathrib, di Madinah. Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Qais al-Yahudi inilah yang mengingatkan mereka tentang peristiwa-peristiwa Fu'ad. Dikenal di masa jahiliyah ada perang Fu'ad antara suku Auf dan suku Khazraj. Pada dia dan yang semisal dia Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya di Al-Ma'idah yang ke-64 maka petikan ayat kullama awqadu naral lil harbi atfa'a Allah. Setiap kali mereka menyalakan api fitnah untuk menyalakan api untuk peperangan, Allah memadamkannya. Itu orang-orang Yahudi yang melakukannya di antara. Dan terkait dengan suku Aus dan Khazraj yang kemudian dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW bersaudara. Allah ingatkan itu. Ya Ali Imran ayat yang ke-103 Allah menyatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah atas kalian Ketika kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Swt wa melebutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Itu tahrish dengan mana umum yang dilakukan oleh salah seorang tokoh Yahudi pada masa itu. Dengan cara mengingatkan pada dua orang atau dua kabila luka lama, permusuhan lama, pertikaian lama, goreng sama dia, untuk kemudian dinyalakan kembali api fitnah. Hati-hati, itu tahrif. Itu makar Yahudi dan juga makar Iblis. Termasuk tahrif yang mengandung makna umum ialah an-namimah yaitu naqlu kalam al-ghair ila al-ghair ala wajh lisan menukil ucapan orang lain kepada pihak yang lainnya juga dalam rangka untuk merusak hubungan di antara mereka. Ini adu domba, ini namimah. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW la yadkhul jannata qattat tidak akan masuk ke dalam surga qattat qattat dimanakan dengan namam seseorang yang adu domba ancamannya keras Ancaman yang berikutnya adalah dia termasuk amalan yang membuat pelakunya mendapatkan siksa kubur. Seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma belum menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Belum bersabda innahuma la yu'azzabani وما يعذبان في كبير ala وهو كبير Sesungguhnya dua orang ini sedang diazab. Dan mereka tidak diazab dikarenakan dosa besar menurut pandangan mereka. Ala wa huwa kabir. Ketahuilah kata Rasul. Itu dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu dia di masa hidupnya berjalan dengan namimah dan adu domba. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulih. Adapun orang yang kedua dia dahulu tidak menutup auratnya ketika bongkar kecil. Maka namimah termasuk tahrish secara umum. Termasuk tahrish dengan mana yang umum barakallahu fikum ialah rafa'u syiar al-qadariyah asabiyah wa hizbiyah mengangkat syiar kesukuan mengangkat syiar kekofilahan fanatisme hizbiyah itu juga ada tembak itu juga tahris dikarenakan menyebabkan adanya tabahuk saling membenci di antara kaum muslimin, permusuhan di antara kaum muslimin, pertikaian di antara kaum muslimin antar kabilah. Itu diingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Islam dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arbah diceritakan ada dua orang sahabat Ansar dan Muhajirin. Mereka saling ikhtilaf sampai e, terangkat meninggi suara keduanya. Lalu tiba-tiba salah satunya memukul pantat saudaranya dengan gagang pedangnya. Marah. Yang satu memanggil ya al muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin tolong saya. Yang satu gak mau kalah mengatakan ya langsor, Wahai orang-orang ansor tolong saya. Uslub sighatah namanya. Ya lah. Uslub sighatah. Meminta bantuan kepada muhajirin ansor. Dua nama yang sesungguhnya syar'i. Tetapi saat itu digunakan untuk asobiyah yang ini muhajirin, yang ini ansor. Hampir saja terjadi pertumpahan darah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menengahi mereka sampai belum menyatakan abidah awal syahiliyah wa ana baina afurikum. Apa katanya seruan-seruan syahiliyah sementara aku dan apa kalian? Jauha fainaha muntinah. Tinggalkan itu. Tinggalkan seruan jahiliyah itu. Sebab dia busuk baunya. Muntina. Ini juga memicu adanya tahrish. Memicu adanya permusuhan, pertikaian di kalangan kaum muslimin. Asabiyah, wahizbiyah, hizbiyah, tabaliyah. Yang lebih fatal lagi adalah barakallahu fikum berupaya untuk mengadu domba masyarakat dengan penguasanya. Ini mengerikan. Lebih besar fitnahnya dan kerusakannya dikatakan akan mengkacaukan sebuah bangsa, sebuah negara, akan memunculkan pemberontakan penguasa. Di antara bentuk tahrisnya ialah al wishayah al-kazibah. Liwaliil amr. Li'ish'alil fitan fima bainahum au bainahum wa baina ra'iyatihim. Laporan-laporan dusta tentang kejelekan-kejelekan waliul amr dalam rangka untuk menyalahkan lagi fitnah di antara mereka para penguasa atau di antara penguasa dengan rakyat. Wisayah kezita. menebarkan isu-isu dusta. Dalam sejarah terjadi. Di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, Warmah. di Kufah. Di Kufah dan subhanallah, yang menjadi korban wisayahnya mereka ini adalah sahabat yang mulia saat yang diwakaf radhiyallahu anhu warda. Dikatakan begini, beliau begini, beliau begini, beliau begini, beliau begini. Sampai akhirnya terbongkar. Seseorang yang sudah tua yang menebarkan provokasi dan isu-isu dusta Itu akan kejelekan dan makbul doa tadi. Didoakan dia usianya tua dan buta. Itu akan supaya dia si usia tua itu suka mengganggu, jahil kepada perempuan-perempuan. Dan mati di uh, halamannya sendiri. Sehingga dia pun mati nyemplung masuk sumur ketika itu. Terjadi, itu termasuk Namanya wisaya. Ini lebih mengerikan lagi kalau sampai masyarakat itu menerima dan mengakui kebenaran isu-isu tadi terkait dengan penguapannya mengerikan sekali kondisinya. Para muharisin para wushat bisa menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negara. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuh, musuh-musuh bangsa. Dengan provokasi, dengan adu domba, dengan isu-isu yang miring terkait dengan penguasa, mengadu domba antar pejabat, antar penguasa, atau mengadu domba antar penguasa dengan rakyatnya binasa hancur sebuah bangsa dengan tahris, dengan wisaya. Ini semuanya masuk dalam kategori at-tahrish al-am. Dan itu bagian daripada fitnah syaitan. Ada lagi tahrish yang lebih khusus yaitu at-tahrish baina zaujain. Adu domba provokasi di antara suami istri yang berujung kepada perceraian antara keduanya. Ini yang disebutkan dalam hadis juga riwayat Jabir hadisnya Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim Nomornya juga sama 2812. Nomor dengan tambah pengulangan hadis. Kalau dengan pengulangan hadis 7106. Nomor urut pada kitab Sifatul Munafiqin wa Ahkamihim nomor 67. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Pada Rasulullah SAW, Inna iblisa ya arsyahu alal ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة Sesungguhnya iblis dia meletakkan, memancangkan sananya di atas air, yakni di atas laut. Kata Imam Nawawi, maknahu anna markizahu al-bahr. Markas iblis itu di lautan. وَمِنْهُ يَبْعَثُ سَرَيَاهُ fi nawahil الْأَرْضِ Dari situ dia mengutus bala pasukannya ke seluruh penjuru bumi. Penjuru bumi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya iblis meletakkan arusnya di atas air. Kemudian dia mengutus, mengirim pasukan-pasukannya. Maka yang paling dekat kedudukan mereka dengan iblis adalah yang paling besar, yang paling agung fitnah. Rasul mengatakan setelah itu. Yaji wahaduhum fayaqul fa'asu kada wa kada. Fayaqul ma surat nasyia. Datang salah seorang dari pasukan iblis tadi. Dia melapor. Aku telah berbuat demikian dan demikian. Kata iblis, ma surat syiah. Kamu ini belum berbuat apa-apa. Kala kata Rasul mengatakan setelah itu summa yajiwahaduhum fayaqul. Kemudian datang lagi yang lain dari pasukan yang dia melaporkan, dia mengatakan, Ma taraktu hatta farraktu bainahu wa baina mra'atih. Aku tidak membiarkan orang ini hingga aku ceraikan dia, aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Kala Kata Rasul SAW, Khayudnihi minhu. Kemudian iblis pun mendekati pasukan tadi. Wayakul dan dia mengatakan, Nikma anta. Sebaik-baik pasukan telah kamu. Kalau Amas, berkata Amas, Urahu qal, aku memandang beliau bersabda, Fayal tazimuhu. Dipeluk dipeluk oleh iblis pasukan tadi. Nikma anta. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fayandahuhu li'ajabihi bisun'ihi. Iblis memuji menyanjung pasukan tadi dikarenakan iblis pada takjub dengan perbuatan dia. Wa bulughil ghayatallati aradaha dan dikarenakan pasukan tadi bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh iblis tadi. Yaitu perceraian antara dua, uh, antara pasutri pasangan suami istri. Ini menunjukkan barakallahu fikum mengatur domba antar pasutri. Sampai membuat mereka berdua bercerai. Itu merupakan tahris. Dan ini makar setan dan fitnah paling besar yang diinginkan setan. At-tahrish baina zaujain mengadu domba pasutri. Termasuk dalam bab ini ada takbib. At-takbid disebut dalam hadis kata Rasulullah SAW Laisa minna man tamratan ala zaujihah. Bukan termasuk golongan kami Seseorang yang mentahbib wanita atas suaminya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah dalam Sahih al-Muslim balasah fi sahihain. Disebutkan dalam syarah dalam Ma'unul Mahfud tahbibul mar'a ala zawjiha dimaknakan dengan namimah uh, dan tahrish. Dia membuat nami adu domba provokasi menanamkan kebencian uh, istri atas suami atau sebaliknya sehingga terjadi yang namanya perceraian. Ini tahrish yang lebih khusus. Fitnah iblis yang paling dia sukai. Adapun fitnah iblis yang lebih khusus lagi terkait dengan objek tujuannya ialah ke masing-masing orang dengan adanya korin dengan adanya korin benar ya kawan tadi yang telah lihat untuk hadis tentang iblis meletakkan arusnya di atas uh, air ini bukan nomor yang saya sebutkan, tapi nomor baru Afwan, nomor baru 2813 telah. Lafaz yang lain ialah inna arsha iblis al bahr. Sesungguhnya ars iblis di atas lautan. Ila akhir hati. Baik. Uh, lagi. Di antara fitnah iblis yang lebih khusus lagi adalah pada masing-masing pada masing-masing insan dengan adanya qarin. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim 2814 salahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad wakkala Allahu bihi qarinahu min al-jinn." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seseorang pun dari kalian, melainkan sungguh Allah telah wakilkan korin dia dari bangsa jin. Kalau mereka bertanya, wa iya ya Rasulullah, dan engkau juga wahai Rasulullah SAW, Kalau wa ya. Saya juga kata Rasul. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama. Fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja sesungguhnya Allah Azza wa Jal mem membantu aku atas dia. Fa aslama. Dibaca dengan menfathah mim. Fa aslama. Maka dia pun masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair maka dia pun tidak memerintahkan aku kecuali dengan perkara kebaikan. Kata-kata faat lama dua bacaan. Bacaan pertama dengan memfathah Min faat lama aidakhal Islam dia masuk Islam sehingga menjadi muslim dan mukmin. Sehingga korinya Rasul masuk Islam. Ini adalah makna yang dirajikan dalam Qabi Iyab dan ini pendapat yang dipilih oleh Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Ada lagi yang membaca aslamu, Ai aslamu ana min syarrihi wa fitnati. Aku selamat dari kejahatan dan fitnahnya. Ini eh, makna yang dipilih oleh Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Dua-duanya labas, Rasul selamat dari gangguan farin dan juga eh, farin tadi masuk Islam. Dari sini para ulama mengambil faedah, masing-masing orang ada jin farinnya. Dan jin korinnya itu jin yang kafir. Kecuali korinnya Rasulullah SAW. Dia masuk Islam. di Disebut dalam lafaz yang lain, setelah itu dan juga dalam Sahih Muslim Dengan lafad waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Sungguh dia telah diwakilkan, diwakilkan pada Bani Adam tadi, korin dia dari bangsa jin, dan korin dia dari bangsa malaikat. Sehingga ada korin yang kafir, yaitu bangsa jin, kecuali korinnya Rasulullah SAW, inilah yang menghembuskan fitnah, yang menghembuskan kejelekan-kejelekan pada semua Bani Adam. Ada korin dari malaikat. Inilah yang menghembuskan kebaikan-kebaikan kepada Bani Adam. Ini fitnah yang lebih khusus lagi pada masing-masing orang. Karena dari pembahasan panjang terkait dengan tahrish ini, kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Faedah yang pertama ialah Ra'sul Muharrisin Iblis. Tokoh semua para muharrish, para tah, eh, ahli tahrish, adu domba, provokator adalah Iblis. Yang kedua, yang kedua adalah wara kulli tahrish iblisun yush'ilu narahu. Di belakang setiap provokasi atau domba permusuhan fitnah itu ada iblis di belakangnya yang menyalakan apinya. Maka iblis, hati-hati. Yang ketiga, Hadis ini mengandung makna tahzir. Rasul mewanti-wanti umatnya kaum muslimin dari bahaya tahrish. Ingatkan ini makar setan. Jangan sampai kita menjadi muharish, provokator, pengadu domba, penyala di fitnah. Dan waspadai adanya muharishin, provokator-provokator pengadu domba, pengadu domba di tengah-tengah kaum muslimin yang menyalahkan kita di tengah-tengah kaum muslimin. Hati-hati. Barakallahu fikum. Faedah yang keempat. Dijelaskan oleh para ulama tahrish. Secara objeknya banyak. Bisa adu domba antar pasutri. Yang disebutkan tadi. Yang kedua adu domba antar teman antar ikhwah. Yang ketiga adu domba antar rakyat dan penguasa. Juga adu domba antar penguasa dan pejabat. Juga adanya adu domba antar dua suku, dua kabilah. Atau adu domba yang umum antar kaum muslimin, antar umat bahkan masuk di dalamnya adalah adu domba di antara hewan-hewan yang ada. Dikarenakan yang biasa diadu adalah kambing, sehingga bahasa kita menggunakan bahasa adu domba. At-tahris dengan bahaib hayawanat. Semuanya tindakan yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ayat yang lain yang rahmatina adalah Eh, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika ada tahris atau ada sosok muharis. Yang pertama ialah ada mutaatihi. Ya. Tidak boleh sedikit pun mentaati dia. Jangan kamu percaya provokasinya, jangan kamu percaya tutumbannya. tombanya. dalam firman-Nya wala tuti' kulla halatin mahin hamazin masya'in binamin. Kamu jangan mentaati setiap orang bersumpah yang zina. Hamas, seseorang yang suka uh, eh, menghalus, mencelah menyindir dengan jelek. Masya'in binamim yang suka berjalan dengan namimah. Provokator para namam, kamu jangan tahan. Jangan kamu percayai. Yang kedua, upaya kedua adalah al-hadar tahdir. Bila tahrish wal muharishin. Kita harus waspada, ekstra hati-hati. Dan memberi warning, peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya tahrish dan para pelaku. Waspadai. Yang ketiga adalah ijtinab jami asbabil furqat wal fitan. Langkah berikutnya ialah kita harus menjauh, meninggalkan semua sahabat sahabat yang memunculkan perpecahan dan fitnah-fitnah baik itu ucapan atau perbuatan atau tindak tanda atau tingkah laku apapun bentuknya ketika sebagai pemicu dan sebab munculnya perpecahan dan fitnah tinggalkan yang keempat ialah jam'ul kalimat al haq kita menghasung kaum muslimin untuk menyatukan kalimat mereka di atas kebenaran al istima al sunnah, bersatu di atas sunnah. Jangan mau dipecah belah. Yang kelima, ialah salamatu sadr minal mu'minin. Pentingnya kita selamat hati kita, selamat dada kita dari kaum mukminin. Jangan ada suubon kepada mereka. Jangan ada rasa permusuhan, kebencian, kedengkian kepada kaum muslim. Kecuali perkara-perkara yang syar'i, al-hubbu billah wal Cinta dan benci karena Allah, karena kesyirikannya, karena kekufurannya, karena kebid'ahannya, karena penyimpangannya, karena kefasikannya, karena kemaksiatannya. Itu benci karena Allah Azza wa Tapi yang kita makan secara umum selamat hati kita dari kaum mukminin. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada ketongkolan, tidak ada ketengkian kepada kaum muslimin. Ini semuanya harapan supaya kita selamat dari tahrish syaitan. Selamat dari rakan namimah yang dilakukan oleh namamin selamat dari tahrish yang dilakukan para muharrisin. Barakallahu fikum. Ini khonafitina Azakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin, melembutkan hati-hati kaum muslimin di atas Islam Sunnah Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka semua dari para namamin dan para muharifin. Semoga Allah SWT menyelamatkan mereka semua dari rekam fitnah-fitnah dan menyatukan mereka semua di atas sunat wal haq. Semoga manfaat dan tiada kata-kata kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم